إيمانا يستوجب ذلك الإيمان باستمرار الله على عرشه ومثال ومثال ثالث حين يقول جل في علاه جل في علا جل في, في علاه في علاه ولتصنع على عيني فيه التصريح الموجب موجب موجب للإيمان بأن الله عز وجل له عين وحين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم آه، ينزل ربنا يستوجب الإيمان بنزول ربنا جل وعلا على ظاهره من غير تكييف ولا تمثيل ولأن هذا هو دلالة النصوص نصوص الكتاب الذي نصوص الكتاب نصوص الكتاب الذي أنزله الله عز وجل بلسان العربي المبين على على إفصح الخلق على أفصح الخلق على أفصح الخلق وهو محمد محمد محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل آه، صلى الله عليه وسلم ولأنه muqtada dalalatu sunnati dalalati dalalati sunnati allati jaa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah. <clears throat> Saya sampaikan Hadal ladzi takarrara apa yang telah disampaikan baru saja yaitu madhab al-sunnah itu berjalan me memahami nusus sifat sebagaimana makna zahirnya itulah makna yang langsung segera tertangkap pada ke, uh, di benak minha dari nusus mungkina dan ahlu sunnah itu mempertahankan dalalatah dalata alaihi dalalah nusus alaihi ala zahir mempertahankan makna zahir yang terkandung dalam nusus dalam adalah akidah yang benar dengan dua alasan. Yang pertama, akidah semacam itu adalah praktek amali, praktek nyata yang sempurna. Artinya, akidah salaf dan jalan mereka dalam ber, e, berdalil terhadap nas-nas sifat ala ma asbatathu sebagaimana yang ditetapkan oleh nusus wa ala zahirihi yaitu mengimani sebagaimana makna zahirnya adalah praktek nyata yang sempurna dalam mengimani kandungan nusus contohnya ketika yakulu Rabbuna Jalla wa ala ketika Allah berfirman bahkan kedua tangannya terbentang maka ayatnya ada dalil bahasanya Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Contoh yang lain ketika kita mendengar Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala ars istawa, Allah di atas ars, maka ayat ini mengharuskan kita untuk beriman bahasanya Allah berada di atas ars. Contoh yang ketiga, ketika Allah Jalla fi'ula Jalla fi'ulahu berfirman walitusna'a ala aini dan eh, hendaknya kapal itu dibuat dalam pengawasan mataku maka dalam ayat ini terdapat penegasan yang mengharuskan kita untuk beriman bahasanya Allah Azza wa Jal memiliki mata dan ketika Nabi kita bersabda yang silu Rabbuna Allah turun maka hadis ini mengharuskan kita untuk beriman dengan turunnya Allah Jalla wa'ala sebagaimana makna zahirnya tanpa kita bahas bagaimanakah cara turunnya dan tidak kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk karena inilah e, eh, dalalatun nusus makna kandungan makna yang terkandung dalam nas yaitu nususul kitab nas Al-Quran yang Allah turunkan dengan menggunakan bahasa yang nyata kepada manusia yang paling sangat jelas omongannya itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan Jibril uh, eh, eh, Shallallahu Alaihi Wasallam li'anahu muqtada dalat sunnah dan semacam itulah konsekuensi eh, dalam sunnah kandungan hadis yang dibawa atau ya, yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rezeki. الوجه الثاني أن يقال للخصم الذي لم يؤمن بصفات ولم يدري نصوصها على ظاهرها فيشبهها بصفات الخلق أو يكيفها يقال له عدة أمور يلزم من عدم إجرائك معنى نصوص الصفات على ما دلت عليه ظاهرا من صفات الرب عز وجل وصرفها وصرفك لها عن ذلك لوازم باطلة menciptakan tilka lawazimi anna salafa lam ya'lamu dalika bijahlihim aw li kusuri fahmihim wa thaniyan yuqalu lahu aidan yalzamu ala tasarrufika hadha wa i'tiqadika hadha wa al-hirafika bin nususi al zahiriha wa masyika bi ghairi ma masyiya bihi as-salafu alaiha anna salafa kanu ya'lamuna al-haqqa walakin lam yatakallamu bihi la tasrihan wa la zahiran تصريحا ولا ظاهرا وإنهم مشوا على الباطل تصريحا أو ظاهرا وهذا وذاك كلاهما باطل لأن القاعدة أن بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم فالملزوم هو قول ذلك الخصم الذي لم يجري على هذه القاعدة لم يجري على ما جرى عليه السلف ولم يسير على ما سار عليه السلف الذين اجتمعوا على أن صفات الإلهية ثابتة لله عز وجل كما هو ظاهر النصوص التي وردت بها. Nah, uh, Eh, kita katakan kepada lil khasam kepada lawan yaitu orang yang tidak beriman dengan sifat dan tidak memperlakukan nas-nas sifat sebagaimana makna zahirnya lalu dia serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau dia bahas bagaimanakah bentuk sifat kita sampaikan kepadanya beberapa poin yang pertama ya lezam adalah konsekuensi dari sikap Anda yang tidak mau memperlakukan nusus sifat ya, eh, tidak memperlakukan makna nusus sifat sebagaimana makna zahir kandungannya min sifat Rabbi Azza Wajal yang menyampaikan tentang sifat Allah Azza Wajal lalu Anda palingkan um, nusus sifat dari, dari sifat tersebut dari andalika dari makna zahirnya maka hal ini menunjukkan lawa, menyebabkan lawazim batilah konsekuensi-konsekuensi yang tidak benar di antara konsekuensinya ya, bahasa salaf tidak mengetahui hal itu buktinya mereka tidak ada satupun riwayat dari mereka yang mengatakan yang dimaksud turun adalah demikian yang dimaksud istiwa adalah demikian Berarti mereka tidak tahu dan baru hal ini baru ditemukan dan diketahui setelah sekian abad lamanya. Nah mereka tidak tahu ini boleh jadi karena mereka bodoh atau mereka adalah orang-orang yang dangkal pemahamannya, kurang mendalam. Lalu yang mendalam pemahamannya adalah orang yang datang belakangan. Yang kedua kita katakan juga tasarruf Anda, tindakan Anda itu, tindakan Anda ini dan keyakinan Anda semacam ini dan penyimpangan Anda dalam memahami nas dari makna zahirnya dan Anda berjalan tidak meniti jalan yang tertempuh oleh salaf maka yalzam konsekuensinya bahasanya salaf sebenarnya sudah tahu kebenaran sebagaimana yang anda katakan namun mereka tidak menyampaikannya la tasrihan wala dhahiran mereka tidak menyampaikannya dengan bahasa yang tegas ya. tasrih artinya kalimat yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu kemungkinan Walau dhahiran tidak pula mereka menyampaikan dengan bahasa yang disebut dhahir yaitu satu kalimat yang mengandung dua kemungkinan makna namun ada makna yang dekat dan ada makna yang jauh dan bisa dipastikan setiap orang yang membacanya akan menangkap makna dekat maka tidak menyampaikannya baik dengan kalimat sarih ataupun zahir wa anahum masaw alal batil dan realitanya berarti mereka berjalan di atas kebatilan secara tegas ataupun zahir baik ini ataupun itu semuanya adalah batil dan kaidah dalam debat atau kaidah dalam berbicara mengatakan putra nulazim yak tadi putra al malzum jika konsekuensi satu kalimat itu tidak benar, maka itu menunjukkan tidak benarnya dan salahnya satu kalimat. Orang mengatakan e, semua manusia masuk surga, Konsekuensinya Pak, orang Nasrani, Yahudi berarti masuk surga? Nah. Tidakkah semacam itu? Tidak benar. Maka lazimnya batin. Itu semua Yahudi Nasrani masuk surga. Maka malzumnya kalimat semua manusia masuk surga adalah batin. Fal malzum wa kalau dzalikal khasam maka malzum uh, yang dimaksudkan di sini adalah perkataan lawan kita yaitu orang yang tidak mau memper, ma, tidak mau berjalan di atas kaidah ini kaidah yaitu memahami nusus sifat sebagaimana makna zahirnya dan tidak berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh salaf walam yasri tidak berjalan di atas jalan yang sara alaihi salaf ditempuh oleh salaf yang mereka bersepakat bahasanya sifat ilahiyah itu benar-benar Allah miliki sebagaimana zahir nusus alat waradat biha ya, yang nas-nas itu datang dengan membawanya ya, kembali ke matan bibit Al-Qismusani man ja'al zahira al mutabadara min nususi sifati maknan batilan la yaliku billahi wa huwa at-tasbiha wa huwa tasbihu wa huwa tasbihu wa abqau dalalataha ala dalika wa haula'i humul musyabbihatu wa madhab wa madhabuhum batilun haramun min iddati awjuhin al awwalu annahu jinayatun ala nususi wa ta'lilun laha anil muradi biha pakai yakunul pakai yakunul muradu biha atas tasbiha wakon qad qala Allah taala laisa kami kamitslihi syai'un. atani, anal aqla dala ala mubayanatil khaliqi lil makhluqi fidzati wa sifati. pakai yakumu yuhkamu fakaifa yuhkamu bidalalati bidalalati nususi alat tasyabuhi bainahuma. Atsalitu anna hadzal mafhum alladhi fahimahul musabbihu minan nususi mukhalifun laha fahimahu salafu li mukhalifun lima mukhalifun lima fahimahu salafu minha fayakunu batilan nah kemudian manusia jenis yang kedua dalam masalah menyikapi makna zahir yang pertama adalah akidah salaf yang menerima makna zahir uh, manusia kelompok yang kedua adalah orang yang menjadikan makna zahir yang tertangkap yang segera tertangkap dari nusus sifat sebagai makna batin yang tidak layak dengan uh, bagi Allah ya, makna yang tertangkap dari nusus menurut mereka adalah atas bi menyerupakan Allah dengan makhluk dan mereka mempertahankan dalalataha ala dalika bahwasanya nusus itu menunjukkan makna seperti itu mereka inilah musabihah akidah mereka adalah satu hal yang batil haram dengan beberapa alasan. Yang pertama tindakan mereka adalah jinayah, kejahatan terhadap teks-teks wahyu, terhadap e, Al-Quran dan Sunnah. Dan tindakan mereka berarti taktil menihilkan nusus, nas dari makna yang diinginkan. Maka bagaimanakah mungkin makna yang diinginkan itu adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Kemudian yang kedua, akal menunjukkan, akal mengatakan bahasanya khalik itu mubayana berbeda dengan makhluk dalam zat dan sifatnya akal mengatakan demikian, maka bagaimanakah setelah akal mengatakan demikian? Ya, kita katakan bahasanya dalalatin nusus makna yang terkandung dalam nusus mengatakan alat tasabuh bainahuma adanya kesopanan antara khalik dengan makhluk. Kemudian yang ketiga pemahaman yang dipahami oleh al musabbi ya, terhadap nusus adalah pemahaman yang menyelisihi pemahaman salaf terhadap nusus fayakunu batilan maka ini adalah pemahaman yang tidak benar Agus Agar baik usani maka usani min aksamin nasi yala nususi sifati rabbina jelas sana'u Hada fariku huwa farikul musyabihatu Farikul musyabihati Farikul musyabihati wa nasilati Maka dalika wa ma madhabu Rumpainu min nususi sifatil makna zahirun Fafahimu min nususi sifati Sarna wa nasara Wa tasna ala fahmi salaf ala fahmi salafi wa ba isbatu hadhihi sifati ala wajhi al billahi azza wa jalla Fal asbatu hadhi sifati ala wajhil musyabihati Musyabahati Musyabahati Syabahul khaliqa fil mahluki. Falam yabamu min hadhi sifati ma yaliku billahi azza wa jalla Wa yahtasu bihi wa annahu kamisli syai'un Fi hadhi sifati wa kadhalika fi jami'i sifatihi wa af'alihi Wa innama fahimu tamsila wa tashbiha habuhum batilun min al awjuhim Al-Wajhul al awalu annahum Ziyadatun ala nususi wa tahrifun la an buhiriha Fa kaifa yajru'u hadzal fariqa ala tashbihillahi fi khalqihi Waqad qala Allah azza wa jalla Laisa kamislihi syaihun Hada sabaan Hada su'u adabin Hada su'u adabin wa abasin Wa abasun Wa abasun bin nususi Wa muhadatin lil Wa muhadatun lillahi Wa muhadatun lillahi azza wa jalla Wal khaliku jalla sanahu yakulu Laisa kamisli syai'un Wa huwa yakulu La ain La ainahu La La ainahu La yadahu yatuhu kayati wa wajuhu kawajhi masalah wasamahu kasam'i wa basaruhu kabasori nah hadha wal farqusani inilah kelompok yang kedua wal qismusani bagian yang kedua dari ini, tiga macam manusia hayalan nusus sifat dalam menyikapi nusus sifat sifat-sifat Allah Jalla Sana'u dan kelompok ini adalah kelompok musabiah mumasilah bagaimanakah itu dan apa mazhab mereka apa kita mereka jawabannya mereka memahami nusus sifat berdasarkan makna zahirnya namun mereka hulu dalam menetapkan makna zahir Fafahimu maka mereka fahami dari nusus sifat mendengar yang mendengar, melihat yang melihat, wajah, dua tangan, mata, marah, ridho dan dan e, dan misalnya sebagaimana seperti itu akan tapi mereka tidak memahami sebagaimana pemahaman salah yaitu menetapkan sifat-sifat ini ala wajil layak. Nah, mereka kurang dalam ala wajil layak. Mereka baru isbatu hadis sifat namun tidak ala wajil layak dengan bentuk yang layak bagi kebesaran Allah Azza wa Jal. Namun mereka menetapkan sifat ala wajil Musabaha dalam bentuk menyerupakan e, sifat Allah dengan makhluk. Mereka serupakan sang pencipta dengan makhluk yang tercipta. Maka mereka tidak memahami e, sifat-sifat e, ini dengan pemahaman yang dengan makna yang layak bagi Allah Azza wa Jal dan dengan makna yang khusus bagi Allah dan bahasanya Allah itu tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya di hadis sifat dalam sifat-sifat ini demikian juga dalam semua sifat dan perbuatannya namun mereka pahami yang mereka pahami adalah tamsil dan tasbih Bahasanya Allah itu serupa dan semisal dengan makhluk Akidah ini adalah satu hal yang tidak benar dengan beberapa alasan. Yang pertama, dia adalah kejahatan terhadap nusus dan penyelewengan nas dari makna zahirnya. Fakaifa yajra'u hadzal fariqu? Maka bagaimanakah mungkin kelompok ini yajra'u lancang menyerupakan Allah dengan makhluknya setelah Allah Azza wa Jal berfirman laisa kamitsli syai' maka sikap mereka ini adalah Eh, suhu su'u adab jeleknya tata kerama ya, terhadap Allah atau terhadap ayat laisa kamitslu demikian juga sikap mereka ini adalah abasun binusus mempermainkan nas dan menentang Allah azza wajal setelah sang pencipta jalasana berfirman laisa kamitslu dia malah mengatakan tidak e, tidak benar ayat itu yang benar matanya sebagaimana mataku tangannya sebagaimana tanganku wajahnya sebagaimana wajahku pendengarannya sebagai pendengaranku penglihatannya sebagaimana penglihatanku iman التي لم يتلون يدل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات ونقول دل على هذا على أن الخالق مبين لخلقه وغير وغير مشابه له لا في ذاته ولا في صفاته فكيف أنت تجعل النصوص دالة دالة على تشبيه فأنت إذا خالفت خالفت خالفت العقل والنقل الوجه الثالث أن هذا الذي فهمه المشابه من النصوص mukhalifun lima fahimahu salafu famadha famadha fahimahu salafu lam yafham lam yafham salafu ma fahimahu hadal musyabbihu min mumathilatin min mumathalatil min mumathalatil khaliqi lil makhluqi fa huwa muhdithun muhtasun muhdathun wa mubtada'un lam ya lam yamshi alaihi salafu abada atau fa huwa eh, muhdathun muhtasun mubtadi'un salafu abadan Nabi sahabati wala a'imat wala imatu tabi'ina wala man tabi'ahum bi ihsanin li anna min qawaidi hadzal dini anna kula bid'atin dolalatun. wa fil hadithi al muttafiq al muttafiqi alaihi muttafaqi alaihi al muttafaqi alaihi man hadata fi amrina hadha malai laysa Fahuwa fa wa fi riwayatin di muslimin man amil amalan laisa alaihi amruna Fahuwa huwa فبان هذا فبان بهذا أن مسلك المشبه مخالف للكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف نقول هذه الأوجه متضافرة متضافرة على بطلانه ورده Nah, uh, akal yang sehat, alasan yang kedua kita katakan pada al-musabbih. Akal yang sehat yaitu akal yang belum tercemar, lam yatalawat, belum tercemar dengan akidah yang menyimpang mengatakan bahasanya Khalid itu mubayyina berbeda dengan makhluk dalam zat dan sifatnya akal sehat menunjukkan hal ini menunjukkan bahasanya Khalid itu berbeda dengan makhluk tidak serupa dengan makhluk baik dalam zat ataupun sifatnya maka bagaimanakah anda bisa-bisanya anda jadikan nas yang ada malah menunjukkan keserupaan Allah dengan makhluk. Maka jika demikian Anda menyelisih akal Anda sendiri setelah Anda menyelisihi nakal atau dalil wahyu. Alasannya ketika bahasa perkara ini yang dipahami oleh musabbi terhadap nusus mukhalifun menyelisih pemahaman salah. Apa dan bagaimana pemahaman salah Salaf di dalam memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini. Itu pemahaman samanya khalik dengan makhluk. Oleh karena itu orang tersebut adalah orang yang mengada-ada dan orang yang mengada-ada yang tidak berjalan eh, layabsi si alaihi salafu abadan di mana salaf tidaklah berjalan di atasnya sama sekali baik di masa tabi'in tidak pula di masa para imam di masa sahabat tidak pula di masa para imam tabi'in tidak pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik karena di antara kaidah penting agama ini adalah semua bid'ah adalah kesesatan sebagaimana dalam hadis yang mutafakun alaih diatkan Bukhari dan Muslim dan ahdasa safi amir ahada malaysa minhu fawarad siapa yang mengada-ada dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya maka dia tertolak dalam salah satu riwayat Muslim dan juga, e, dan lafaz ini juga dihatkan oleh Bukhari namun secara mu'alaq man, e, man uh, amila amalan lisa ali amruna fawaratun siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami ajarkan amal ibadah amal keagamaan yang e, tidak kami ajarkan maka dia tertolak Fabana maka jelaslah dengan penjelasan ini, bahasa jalan yang ditempuh oleh musyabih itu menyelisih Quran, sunnah, akal sehat, dan ijma' salaf. E, maka semua alasan-alasan ini mutadhafira saling menguatkan, menunjukkan tidak benarnya dan tertolaknya e, akidah musyabih. Ya. Bismillah. فإن قال المصنف أنا لا أقل لا أقل من لا أقتل من نزول الله لا أقل من نزول الله ويأتيه إلى مثل ما للمخلوق إلى مثل ما إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونأكله فجوابه من ثلاثة أو أوجه أحدكما أن الذي قاتلنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء ونهى عباده أن أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال فلا تضربوا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكلامه تعالى كله حق يصدق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض Nah, Faikolan musabbi jika musabbi beralasan aku tidaklah bisa memahami dari hadis yang mengatakan Allah turun dan dalil yang mengatakan Allah punya tangan kecuali turun sebagaimana turunnya makhluk dan tangan sebagaimana tangannya makhluk. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak kita bicara kecuali dengan hal-hal yang kita ketahui dan bisa kita pikirkan. Maka jawabannya ada tiga jawaban. Yang pertama, sebenarnya Allah zat yang bicara dengan kita dengan ayat-ayat tersebut adalah zat yang berfirman tentang dirinya. Laisa kamitsli syai. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dan Allah sendiri yang telah melarang hamba-hambanya untuk membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Untuk menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Nah, di mana Allah berfirman, janganlah kalian membuat tan, uh, hal-hal yang semisal bagi Allah. Ya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Dan Allah berfirman janganlah kalian jadikan Allah tandingan yaitu sesuatu yang serupa. Karena yang namanya tandingan itu yang serupa dengan yang ditandingi. Sama dengan yang ditandingi. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian tahu kalau Allah tidak memiliki tandingan yang serupa dengan dirinya. Dan satu hal yang wajib kita imani Baca firman Allah seluruhnya adalah benar, Sebagian yang membenarkan sebagian yang lain, tidak saling membatalkan. Tidak saling membatalkan. Kemudian jawaban yang uh, kedua wahyu. Lah tashbihu Dawati. Lah tashbihu Dawati. Sesuluh galak ayu farluhu katakin luhu sifatnya. Lah tashbihu sifatil lah tashbihu sifati. Lah tashbihu sifatil lah tashbihu sifati fa innal qawla fi sifati dua qawli fi dzati wa man faraqa bainahuma faqad tanaqada salisa salisuha an qala alasta tasyahidu tusyahidu alasta tusyahidu fil makhluqati ma yattaquna wa yahtalifu fil haqiqati wal kaifiyati wa sayqulu bala fa yuqalu lahu idza aqal aqalta at tabayuna tabayuna bainal makhluqati fi hadha kalima kalimada la taqiluhu bainal tabayuna tabayuna bainal khaliqi wal makhluqi azharu wa a'lamu bal bal tamasul tamasulu bal tamasulu mustahilun bainal khaliqi wal makhluqi kama sabaqa fil qa'idah qa'idatis sadisati min qawaidis sifati nah Uh, yang kedua kita katakan kepada musafir, bukankah anda bisa memikirkan zat Allah dan zat Allah itu satu zat yang tidak serupa dengan zat-zat yang lain maka dia mengatakan tentu dia akan mengatakan iya oleh karena itu kita katakan padanya maka adalah anda pikirkan anda anda ya, anda pikirkan bahwasanya Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat karena kaidah mengatakan al-qaul fi sifat al-qaul ini membahas tentang masalah sifat Allah adalah derivat turunan dari pembahasan tentang zat Allah. Jika dia adalah zat yang tidak serupa dengan makhluk, maka tidak pun tidak serupa dengan makhluk. Waman kepada baina bainahuma siapa yang membedakan antara dua perkataan ini pembahasan sifat dengan pembahasan zat tanah tanaqadha maka dia telah kontradiktif dalam perkataannya. Yang ketiga, kita katakan tidakkah engkau melihat dengan mata kepala di dunia ini? Fil makhlukat bahasanya yang namanya makhluk itu dijumpai makhluk-makhluk yang ia tafik fil asma memiliki kesamaan nama dan berbeda hakikat dan bentuknya. Ya. Sama-sama punya tangan namun bentuknya beda. Sama-sama punya kaki namun beda. Sama-sama punya sama-sama kuat, kualitas kuatnya beda-beda. Falimada namun kenapa Anda tidaklah memikirkan adanya perbedaan antara khalik dengan makhluk? Padahal perbedaan antara dengan makhluk itu lebih jelas dan lebih besar. Bahkan atamatul kesamaan itu adalah satu hal yang mustahil antara khalik dengan makhluk. Sebagaimana telah dibahas di kaidah yang ke-6 kaitan dengan kaidah sifat. Ya, Ferdi. قال شيخ Wadalika hinama yahtaju qailun Qailan Yahtaju qailan innahu la yaqilu mah min kalamillahi illa tasbihi Waqad khatabana Allahu azza wa jalla bima naqilu Bilisan arabiyyi wa la naqilu illa hada Hada mulakhasun Mulakhasu hujjatihi Hada mulakhasu hujjatihi au maknaha Wa ahlu sunnati la yahtaju alaihim rajul Wa yukalu ahadulus wa yudharu ahadul khusumati khusumata khusumata fi illa wa yaghuddunaha yaghuddunaha bidalili minal kitabi was sunnati wa ijma'i fahum fahum yu'awiluna yu'awiluna ala hadhihi al-adillati hujjatul hujjatul hadzal musyabbihi wa yatadammanu thalathata adillatin. ad awalu ayu ayyuqala lahu innal ladzi khatabaka bima tafhimuhu tafhamuhu tafhamuhu min lisanil arabiyyi wa la ta'qilu siwahu kama za'am kama za'amta. Qala laka laisa kamitslihi syai'un wa qala aidan fala yatribu lillahi fala tatribu fala tatribu lillahi amsala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, wa hadha siyaq maka kalimat yang disampaikan oleh penulis memuat dua hal. Yang pertama adalah hujah musabbi yaitu hina ma yahtaju ketika dia beralasan dengan mengatakan sehingga tidaklah bisa dianggap, ditangkap oleh akal pikiran dari firman Allah kecuali tasbih. Dan Allah Azza wa Jal mengajak bicara pada kita dengan sesuatu yang bisa kita tangkap dengan pikiran, dengan bahasa Arab. Dan kita tidak bisa nangkap dengan akal kita kecuali ini. Inilah melakas kesimpulan alasan atau argumen mereka atau makna dari argumen mereka. Alusuna tidaklah membantah alusunnah muhtajun orang yang membantah dan tidaklah seseorang itu menampakkan permusuhan dan permusuhannya adalah permusuhan karena agama kecuali ahlu sunnah akan membantahnya dengan dalil dari Quran, sunnah dan ijma. Faham maka mereka ahlu sunnah e, berpijak atau mendasari pada tiga dalil ini. Kemudian poin yang kedua adalah eh, yang disampaikan oleh penulis adalah bantahan terhadap hujah yang disampaikan oleh orang melakukan tasbih. Bantahannya ada tiga bantahan. Yang pertama kita katakan padanya, sesungguhnya zat yang mengajak Anda bicara dengan kata-kata yang bisa Anda pahami dalam bahasa Arab dan Anda tidaklah bisa memikirkan makna selainnya sebagaimana yang Anda uh, eh, sebagaimana anggapan anda dia sendiri telah berfirman laisa kamitsli syai dia juga berfirman fala tadribu lil amsal ini kita baca maksudnya dikatakan Ibnu Katsir Musafus Nah, Ibnu Katsir mengatakan, Yaqulullahu Ta'ala Allah berfirman, ikhbaran menceritakan orang-orang musyrik yang menyembah Ma'hud samping mereka menyembah Allah ternyata mereka juga menyembah selain Allah padahal Allah itu adalah al-mutafaddil. Allah lah yang memberikan berbagai nikmat kepada mereka. Memberikan berbagai limpahan anugerah kepada mereka. Dialah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Dan itu hanya dilakukan oleh Allah semata. Ini, tidak ada sekutu baginya. Wa ma'ahada meskipun demikian mereka tetap menyembah selain Allah. Mereka menyembah patung, tandingan, dan berhala. Padahal eh, berhala-berhala tersebut tidaklah memiliki rezeki dari langit, rezeki dari arah atas yaitu hujan wal ard dan uh, e, rezeki yang dari bawah bumi yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan syai'an sedikit pun artinya mereka tidaklah mampu untuk menurunkan hujan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman ataupun pohon-pohonan wala yamlikuna kali yang anfusihim artinya mereka tidaklah memiliki hal tersebut untuk diri mereka sendiri Artinya laisa salam dzalika, tidak ada bagi mereka semacam itu dan mereka pun tidak tidak kuasa melakukannya seandainya mereka menginginkannya. Oleh karena itu Allah berfirman fala tadribu lil amsal. Artinya janganlah kalian jadikan tahu Allah tandingan. Yang dimaksud dengan tandingan adalah asbahan. Eh, tandingan-tandingan yang serupa wa amsalan dan semisal dengan Allah. Padahal uh, padahal Allah tahu dan kalian tidak tahu Artinya Allah mengetahui dan bersaksi Jadi ada sembah yang berat sembah melainkan dia Sedangkan kalian dengan sebab kebodohan kalian tushirku nabi khairahu Kalian menyekutukan Allah dengan selainnya Maka kalimat tanpa kata di sini menunjukkan Nah, bahasanya kebodohan adalah sebab kemusyrikan wa antum jahlikum tusyrikuna bihi ghairahu dan bahasanya kebodohan adalah sebab kekafiran maka seorang itu tetap dikatakan kafir dan musyrik padahal dia, dia bodoh dan ini adalah satu hal yang uh, berlaku untuk eh, untuk orang yang tidak beragama dengan agama dengan, tidak beragama dengan Islam ya, maka mereka kita vonis kafir musyrik meskipun mereka tidak tahu mereka tidak tahu kalau semacam itu salah dan keliru ah, Kemudian tentang firman Allah Fala tajalila adada wa antum ta'lamun Ibnu Kathir mengatakan Diatkan oleh dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari Ibnu Mas'ud Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan Wahai Rasulullah dosa apakah yang paling besar di sisi Allah maka Rasul mengatakan engkau jadikan untuk Allah tandingan bahwa kholakoka pada dialah yang menciptakanmu ya, kata-kata padahal dia padahal, padahal dialah yang menciptakanmu ini adalah kata-kata yang menunjukkan tasnik betapa jeleknya perbuatan kemusikan bahasanya eh, perbuatan kemusyrikan adalah perbuatan kurang aja lancar tahu tidak tahu terima kasih. Ya. Kejadikan Allah tandingan yang serupa serupa dalam ibadah ataupun yang lainnya padahal Allah yang menciptakan. Demikian juga dalam hadis Mu'al atau dari apakah engkau tahu apa itu hak Allah atas hambanya Yaitu hendaknya para hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Dalam hadis yang lain Janganlah salah satu kalian mengatakan masa Allah, masa Fulan Atau tapi tidaklah dia mengatakan masa Allah, Thumma, Sya'a, Fulan Lalu yang Allah kehendaki kemudian Dikehendaki oleh Fulan Nah ini kutipan dari Ibnu Katsir ini walakin yakul masya Allah tuh masya fulan ini satu hal yang penting perkataan beliau fil hadisil al akhar ya. walakin liyakul masya Allah summa syaa fulan e, ini satu hal yang penting karena e, sebagian penulis orang yang menulis untuk bicara tentang masalah akidah ada yang mengatakan Maksudnya tidak ada hadis tentang Masya Allah Summa Sya'afulan ya adanya kul masya Allah wahda kul masya Allah wahda ah. ya, maka sebagian penulis ya, ya menegaskan tidak ada hadis tentang masallah Allah summa sya'ablah yang ada cuma masallah Allah wahda adapun masa Allah Suma sya'afulan itu istihad ulama uh, Itu adalah fatwa ulama Dengan menimbang berbagai dalil Maka mereka simpulkan ya tidak mengapa kalau uh, Masya Allah wa sya'afulan Setelah Nabi melarang uh, Masya Allah wa sya'afulan Maka kalau demikian kalau uh, kalau pakai summa tidak masalah. Ya. Itu istihad ulama bukan uh, tidak ada hadis khusus dalam masalah ini. Nah, maka perkataan Ibnu Katsir di sini satu hal yang uh, berharga dan bernilai. Eh, tinggal dibuktikan lebih lanjut nah, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ini di mana nah, ya. dan di sini nggak ada keterangannya kalau Eh, bisa di, dicek kemudian tegas itu ada di kitab hadis ini ataukah itu uh, maka ini uh, maka perkataan uh, Ibnu Kasir di sini memuat faedah taminah memuat uh, faedah yang sangat bernilai karena dia meluruskan pemahaman sebagian orang dalam masalah ini. Ya, namun perlu kita buktikan, kita cek pastikan di manakah hadis ini. Ya, meskipun ya kita sudah sudah, cukup punya besar sangkaan, kalau ini sebuah hal yang hak, ya, sudah katakan wafil hadisil akhar, maka sudah mengatakan e, demikian dan dia adalah Ibnu adalah al hafidh seorang pakar hadis maka ya ada hula dhon namun ini belum menghasilkan derajat yakin sampai kita buktikan sendiri di manakah teks hmm. hadis ini maka nanti mungkin Rizky bisa ngecek di tafsir Mekasir yang uh, eh, tahkiknya selama ya uh, bilang di mana ini Nah, ya, demikian lebih yang kita baca sebatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahu